بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan di antara nikmat-nikmat Allah swt itu ada nikmat iman, ada nikmat sehat, dan juga alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dan ditetirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul kembali di udara bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah pada pertemuan lalu sudah kita selesaikan ad-darsul ashiru pelajaran ke-10 dan malam ini insyaallah kita akan masuk ke Ad-Darsu Al-Hadi Ashar Ad-Darsu Al-Hadi Ashar Pelajaran ke-11 Perjalanan kita masih cukup panjang Karena buku ini Sampai di Ad-Dars Al-Thalith Wal-Ishrun Pelajaran ke-23 Jadi Kalau dihitung perjalanan dari sini ke Bogor misalnya ke kota Bogor, maka kita baru sampai di e, kurang lebih pertengahan atau kurang dari pertengahan perjalanan kita. Hmm. Tidak mengapa insya Allah karena beginilah tabiat tolabul ilmi panjang lama akan tapi insya Allah e, perlahan tapi pasti. Sebagaimana perkataan para ulama kita, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu secara uh, jumlatan itu artinya borongan. Jika kita membeli barang maka kita beli dalam jumlah yang cukup banyak jumlah zahaba anhu jumlatan maka akan akan hilang sebesar itu juga. Akan nah, tapi ilmu itu harus dituntut dengan uh, kesabaran, jalan yang panjang dan uh, penuh halangan. Tapi ini semua insya Allah akan menambah pahala bagi kita e, dalam jalan kita menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah antum sudah berada pada rel yang benar. Karena ilmu-ilmu Islam tidak akan dapat antum e, kuasai atau antum dapat e, baca dengan e, luas kecuali jika antum memahami bahasa Arab ini. Karena tidak semua buku-buku sudah kita terjemahkan. Tidak semua buku-buku para ulama kita sudah siap diterjemahkan dalam bahasa kita. Ditambah lagi banyaknya e, penterjemahan yang e, salah atau penterjemahan yang kadang e, diterjemahkan berlawanan dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Ini kesalahan-kesalahan jika antum memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, insya Allah antum tidak akan masuk ke dalam kesalahan tersebut. Eh, sehingga jika antum telah memahami bahasa Arab ini, menguasai bahasa Arab ini insya Allah, maka di depan antum ada lautan yang cukup luas. Antum dapat berenang kapan saja antum mau dan sedalam apapun antum, insya Allah antum bisa e, berenang karena antum memiliki telah memiliki ilmu alat yang cukup yaitu bahasa Arab. Dan sekali lagi, ini cukup waktu yang cukup panjang sehingga <clears throat> anak sendiri tidak begitu e, setuju dengan program berapa belas jam atau berapa pertemuan antum bisa begini dan bisa begitu. Memang bisa jadi mungkin antum bisa, tapi wallahu alam apakah hasilnya maksimal atau tidak itu kita tidak ketahui. Tapi insya Allah dengan belajar uh, perlahan, uh, tetapi disiplin dan penuh kesabaran dan keikhlasan, insya Allah antum akan sampai kepada uh, tujuan yang diharapkan. Ikhwani wa akhwati, azakumullah para pendengar di Roja yang berbahagia. Sebelum kita masuk ad-darsul hadi ashar, ada beberapa uh, koreksi kiranya yang perlu dijelaskan, ada beberapa kesalahan uh, pembelajaran yang kita lakukan pada uh, pertemuan yang lalu khususnya berkaitan dengan kalimat uh, ya Ahmadu atau ya Muhammadu. Intinya tentang harfun nida dan al-mudada. <clears throat> kalimat ya Muhammadun misalnya maka yang benar kalimatnya adalah ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Fatimatu. Nanti insya Allah antum akan sampai jika Allah swt menakdirkan kita untuk terus belajar uh, sampai ke bab itu insya Allah. Bab tentang uh, an-nida, harfu nida dan al-munada. Ya Ahmadu misalnya, ya di situ harfun nida. Uh, huruf yang dipakai untuk memanggil huruf yang dipakai untuk memanggil ya, wahai. Dan huruf untuk memanggil ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa di antaranya ai, ya, lalu hamzah a. Tapi yang sering kita dengar ya, ya Ahmadu. Maka jika seandainya eh, yang dipanggil itu al-alam al-mufrad nama seseorang dan dia tunggal seperti kita contohkan tadi ya Ahmadu Ahmad itu alam. Al-alam al-mufrad. Nama seseorang al-mufrad yang tunggal. Arti tunggal di sini bukan dalam istilah dalam bab khususnya dalam bab harfun nida bukan lawan kata dari dari al-jama' jama' bukan. Al-mufrad sekali lagi al-mufrad istilah al-mufrad dalam bab harfun nida khususnya bukan e, lawan kata daripada al-jama' jama' tapi al-mufrad di sini artinya lawan kata daripada Eh, kalimat mudhaf atau syabih bil mudhaf. Mudah-mudahan para pendengar masih ingat uh, bagaimana kalimat idhafiyah atau al-idhafa seperti kalimat misalnya nama yang uh, dia terdiri dari dua kata, misalnya kalimat Abdullah. Abdullahi. Nama ini terdiri daripada dua kata. Maka sama, tidak sama hukumnya dengan Ahmadu misalnya. Al-alam al-mufrad artinya sekali lagi nama seseorang yang e, al-mufrad itu artinya bukan mudhaf dan juga bukan kalimat yang menyerupai mudhaf. Insyaallah pada bab-bab yang akan datang mudah-mudahan kita akan bisa menjelaskan secara rinci akan tapi sekali lagi e, sementara ini kita baru sampaikan bahwa e, al-munada isim yang terletak setelah harfun nida, isim yang terletak setelah harfun nida jika di al-alam al-mufrad nama seseorang dan dia al-mufrad tunggal dan tunggal sekali lagi di sini bukan lawan kata daripada jamak khususnya di bab ini akan tapi al-mufrad di sini artinya bukan mudhafun contohnya abdullahi itu mudhaf maka tidak tidak dipanggil ya abdullahi maka dia harus eh, ahmadu harus mabniyun ala ma yurfa'u bihi dia harokatnya dhammah sama seperti dalam keadaan dia marfu' dan bukan domatain, tapi domah tunggal saja. Ya Ahmadu, Ya Muhammadu. Ini beberapa kesalahan yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Maka sekali lagi ini koreksi penting untuk disampaikan dan e, dipahami dan juga di e, diberikan harokat bagi antum yang e, salah telah memberikan harokat. Ini kesalahan dari kita yang perlu dikoreksi. Maka jika jika al-alam atau nama orang itu bentuknya mudhaf seperti kalimat Abdullahi, maka e, cara kita memanggilnya begini, ya Abdullahi. Ya Abdullahi, bukan ya Abdullahi, tapi ya Abdullahi. Dia e, berharokat fathah. Sementara itu, sekali lagi, Eh, jika uh, ada isim setelah kalimat ya, ya yang biasa dipakai untuk memanggil artinya wahai. Jika dia al-alam al-mufrad nama seseorang yang dia tunggal, tunggal di sini bukan berarti bukan lawan kata daripada jamak, akan tapi mufrad di sini artinya bukan mudah dan bukan pula kalimat yang menyerupai mudhafun atau mudhafun ilaih. Maka dia eh, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah tunggal tidak dhammatain, tidak juga fathah atau tidak fathatain Jadi kalimatnya ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Muhammadu, ya Hasanu dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua nama yang memiliki e, persyaratan tadi al-alam al-mufrad. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke ad-darsu al-hadiya ashar. ad al hadiya ashar. Pelajaran ke-11 Baiti, Baiti. Bagi antum yang mempunyai buku cetakan baru maka di halaman e, eh, 61 cetakan lama di halaman sama halaman 61 juga. Ya. Alhamdulillah. Ya, sama. Bagi antum yang memiliki cetakan baru maupun cetakan lama, halamannya alhamdulillah sama ada di halaman Wahidun Wasitun. Wahidun Wasitun halaman 61. Baik, istimewa jaydan anak aqra. Istami'u jayidan ana akra. Dengarkan baik-baik ana baca. Baiti <clears throat> Baiti هذا بيتي بيتي أمام المسجد هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل بيتي جميل فيه حديقة صغيرة فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة <clears throat> غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati ana uhibbu ummi afwan ana uhibbu abi wa ummi ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa sepertinya ini satu uh, cerita yang judulnya baiti Baiti di sini ya kawan, ini gabungan antara dua kata. Baitun ditambah atau digabung dengan domir e, mutakallim, kata ganti orang pertama, ana. Baitun ditambah dengan atau digabung dengan domir mutakallim, kata ganti orang pertama, ana. Baiti, eh, baitun ana. Artinya rumah saya atau rumahku. Nah. Kalau antum perhatikan di sini banyak sekali e, kata yang digabung dengan domir. Kata yang digabung dengan domir. Ini e, sudah kita e, pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ini sepertinya e, ada pengulangan sedikit agar kita lebih paham. Sekaligus ada beberapa bentuk-bentuk yang baru yang di sini sengaja agar kita e, bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara menggabung kalimat dengan kata ganti. Satu kata dengan kata ganti. Nah, <clears throat> kita e, baca sekali lagi ana akramatul ukhra e, wa ashrah ba'dha al-kalimat. Dan anak jelaskan makna beberapa kalimat al-jadidah yang baru. Adapun yang lama insyaallah anak yakin antum sudah e, paham dan masih ingat. هذا بيتي هذا بيتي ما معنى هذا بيتي يا إخوان إني رمحكم إني رمحكم بيتي أمام المسجد بيتي رمح saya أمام أمام كلمة ini كلمة ضرورة كان يا إخوان هذه ليست كلمة جريده أليس كذلك بلى بلى أمام المسجد di depan masjid masjid أحسنت بيتي جميل جميل أيضا هذه ليست كلمة جريده Jamilun juga bukan kalimat baru di sini kan, Evan? Nah, baiti jamilun rumahku. Jamilun bagus. Bagus atau indah. Nah. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya hadiqatun ada kebun. Ada kebun saghiratun yang yang, kecil. Kebun yang yang kecil atau taman yang kecil. Nah. Hadihi ghurfati. Hmm, ghurfati itu dua kata yang digabung. Apa saja ya, kawan? Yang pertama kalimat ghurfatun, yang kedua ana. Uh, dhamir mutakalim ana. Kata ganti orang pertama ana. Ghurfati artinya kamarku. Kamarku. Hadihi ghurfati. Ini kamarku. Nah. Fiha nafidatun kabiratun. Hmm, fiha hmm, di sini ada dua kata sekali lagi yang digabung. Ada huruf fi, lalu ha. Ada harful jar digabung dengan dhamir. Harful jar fi yang artinya di dalam, ha digabung dengan dhamir atau kata ganti hia. Hmm. Ma mana hiya ya, kawan? Hia dia. Nah, dia. Dia di sini kembali ke siapa? Kembali ke apa ini? Kembali ke ghurfatun. Karena ghurfatun itu muannaf karena dia ada tamar butohnya. di antara tanda uh, satu isim itu muannas adalah uh, kalimat itu atau kata itu diakhiri dengan tak marbutoh ghurfatun tak yang kalau seandainya kita kita matikan maka bunyinya seperti ha ghurfah kalau kita matikan ghurfah ghurfatun tanya tamar marbutoh maka ini ghurfah ini muannas isim muannas kata benda yang bersifat perempuan maka Kata ganti yang dipakai di sini adalah hia orang ketiga untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Fiha, ha di artinya hia dia. Hiya. Dia di sini kembali ke ghurfatun. Fiha di dalamnya, hmm, fiha di dalamnya, di dalam kamar itu nafidatun kabiratun. Hmm, nafidatun kabiratun. Kabiratun. Mana nafidatun ya, ikhwan? Jendela. Jendela yang besar. Nah, kabiratun. Jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun dan hmm, dan apa ya, kawan? Kipas angin. Dan kipas angin yang bagus jamilatun. Lihat di sini kenapa tidak menggunakan nafidatun kabirun misalnya. Nafidatun kabirun wa mirwahatun jamilun. Dimana? Atau mengapa semua kata sifatnya di sini ikhwan menggunakan ta'mar marbutah? Kabiratun, jamilatun tabi'il mausuf. Ah, karena sifat itu seperti yang kita jelaskan pada beberapa dars yang lalu, pelajaran lalu. Ah, ah, sifatu tatba'ul mausuf. Nah, sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Benda yang disifati apa di sini, ikhwan? Nafidatun, sifatnya kabiratun. Karena nafidatun itu muannas, maka sifatnya harus muannas juga. Kabiratun. Tidak tepat kalau antum bilang nafidatun kabirun la hadza khata apa sebabnya karena e, nafidatun al mausufnya benda yang disifatinya itu muannaf maka sifatnya harus muannaf nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun nah sekali lagi apa mana fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun jendelanya ada jendela yang besar nah kipas angin kipas yang angin yang bagus yang bagus nah jaid. <clears throat> Hada sariri wa hada kursiyi kursiyi wa hada maktabi. Nah, hada sariri ini ini tempat, tidur. Ah, sarirun digabung dengan ana. Sariri. Ini tempat tidurku. Wahada kursiyi dan ini, kursiku. Wa kursiku. Wahada maktabi dan ini mejaku atau meja saya. Ahsantum saati wa qalami wa kitabi. Hmm, ada berapa benda disebutkan di sini, ikhwan? Tiga. Saati jam saya atau jamku, wa qalami dan penaku. Penaku wa kitabi dan buku. bukuku alal maktabi di atas di atas meja. Meja. Saati jamku wa qalami dan penaku wa kitabi dan bukuku di mana, ikhwan? Di atas Alal maktabi di atas meja. Wahakibati tahtal maktabi. Hmm, Wahakibati tahtal maktabi dan tasku ada di bawah apa ikhwan? Di bawah meja. Tadi kalau jam, saati, wa dan pulpen, wa kitabi dan bukuku ada di atas meja. Tapi ini kalau hakibati di mana? Di bawah. Tahtal maktabi di bawah meja. Meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati, antum lihat uh, harokatnya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Kenapa tidak nafidatun ghurfati ya kawan? Apa sebabnya? Karena nafidatun digabung dengan kalimat ghurfati itu kalimatnya jadi mudhafun dan mudhafun ilaih. Mana mudhafun dan mana mudhafun ilaih? Mudhafun nafidatu. Hmm. Jadi mudhafun itu tidak boleh tanwin. Nafidatu karena ada mudhafun ilaih yaitu gur. Gurfati. nafidatu gurfati. mudhafun dan mudhafun ilaih. Maftuhatun. Mana maftuhatun ya, kawan? Terbuka. Terbuka. Ini sifat untuk apa ya, kawan? Nafidatu. Untuk nafidah. Hmm, hmm. nafidah muannas maka sifatnya harus muannas. Muannas. Nah. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini meja ah, afwan, ini kamar akhi saudaraku. Nah. Di sini akhi laki-laki atau perempuan ya, ikhwan? Laki. Nah, laki. saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti dan itu kamar saudara perempuanku. Nah. Afwan, ghurfatu akhi kabiratun. Hmm. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar uh, saudara laki-lakiku kabiratun besar. Nah. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Hmm. Wa ghurfatu ukhti saghiratun dan kamar e, saudara perempuanku kecil. Nah, bisa jadi mungkin saudaranya saudara sudah besar umurnya dewasa dan ini saudara perempuannya masih kecil maka kamarnya kecil. Nah, gurfatu akhi amama gurfati, Ah, di sini dijelaskan letak kamar saudara laki-lakinya. Gurfatu akhi amama gurfati. Terjemahan saya ah, Farhin. Fadhil. ahi. akhi. Ghurfatu. Gurfatu ahi anama gurfati Nah, terjem awalan. Kamar saudara laki-laki ku. Kamar saudara laki laki ku di depan kamar kamarku. Nah, di depan kamarku. Nah. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Hmm. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi dan dan kamar saudara perempuanku amama al-matbakhi di depan dapur di depan dapur nah nah amam al baki di depan dapur al baki dapur hadi lasat jadida sedalik balas nah li akhun wahidun jadi kalimat akhi ukhti yang sering kita sebutkan itu ikhwan hmm. itu terdiri dari dua kata akhi akhun digabung dengan dengan dengan domir mutakalim ana jadi akhi asalnya akhun lihat di sini li akhun wahidun hmm, li akhun wahidun saya memiliki uh, satu saudara laki-laki ismuhu usamatu ismuhu usamatu uh, kenapa di sini bukan usamatu ya kawan tapi usamatu karena, karena ada iya. setiap nama orang yang diakhiri dengan tak marbutoh baik itu laki-laki maupun perempuan dia tidak boleh atau mamnu'un minas sarf tidak boleh diberikan tanwin usamatu nah di sini nama laki-laki usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu hmm, antum lihat wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu dan saya memiliki saudara perempuan satu atau satu saudara perempuan namanya ismuha ah, lihat ya kawan sebelumnya tadi ismuhu apa sebabnya ismuhu bukan ismuha saudara atau namanya karena hu di sini kembali ke akhun hmm, akhun akhun muzakkar maka kata ganti yang dipakai atau domir yang dipakai adalah huwa dan ismun digabung dengan huwa maka antum lihat bagaimana jadinya di sini ismuhu jadi ismuhu itu dua kata digabung yang pertama ismun lalu kedua digabung dengan eh, kata ganti huwa. Huwa di sini karena dia kembali ke akhun, saudara laki-laki maka menggunakan kata ganti huwa. Tapi kalau perempuan hiya. Seperti kalimat wahida, wa, wali ukhtun wahidatun ismuha. Ah, di sini ismun digabung dengan domir kata ganti orang ketiga untuk perempuan hiya. Hiya. Sehingga ketika digabung Antum lihat perubahannya ismuha. Ini harus dihafal nih, ini harus dihafal ikhwan. Su'adu. Hmm. Kenapa bukan suadu ya ikhwan? Hah? Su'adu laki-laki di sini? Ismul muannats. Eh, ismuha su'adu. Wali itu dan saya saudara punya saudara perempuan ya. satu namanya Su'adu. Su'adu. Di sini bukan bukan nama laki-laki bukan. Kita kenal di Rolumpu ada orang namanya Pak Suadi. Nah, ini <laughs> laki-laki. Tadi tahu di sini Suadu. Mohon maaf Pak Suadi kalau dengar. <laughs> Suadu. Nah, Suadu perempuan. Nah, nama perempuan ya ikhwan juga mamnu minus sarf. Tapi tidak semua ada beberapa nama e, eh, muannaf bisa juga dia dhamma bisa juga tanwin. Seperti kalimat misalnya Hindun bisa juga Hindun bisa juga Hindu dan beberapa nama lain Insya Allah yang akan kita jelaskan para bab al-mamnu minas sarf isim-isim yang dilarang atau tidak boleh diberikan harakat tanwin sabar sedikit insya Allah Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati hmm. <clears throat> Abi wa ummi ayahku dan ibuku. Jadi abi wa ummi itu dua kata ya ikhwan. Abi kalimat apa ya ikhwan digabung sih? Dua kata ini apa diantaranya? Yang pertama abun, yang kedua umun. Digabung dengan eh, apa? Abi digabung abun digabung dengan ana. Ana. Nah, begitu juga kalimat ummi. Umun digabung dengan ana. Ana jelaskan secara rinci berulang-ulang agar antum tidak lupa. Nah, tidak mengapa agak panjang penjelasannya tapi insyaallah eh, bermanfaat buat kita. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku ada di mana ya, kawan? Di kamar besar, besar itu. Nah, di kamar besar ya kamar yang besar itu. Nah, ana uhibbu ub, ana uhibbu abi wa ummi ana uhibbu abi wa ummi saya mencintai ayahku dan ibuku wa uhibbu akhi wa ukhti dan aku mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Naam, al-qissah jamila jiddan. Bisa sekadar lihat ikhwan, ceritanya iya. bagus sekali. Naam. Dan dijelaskan di sini e, bagaimana e, rumahnya, di mana letaknya, lalu apa di dalam kamarnya, lalu ada di mana letak apa namanya eh, benda-benda yang ada di kamarnya ini semua uh, sebagai latihan untuk menambah mufroda dan juga eh, manfaat-manfaat uh, yang lain insyaallah. Baik, ikhwan, kita baca sekarang. Baik, Ustaz. Ba'da nakra jama'atan thumma nastarih lah. Hai ikhwan, istami'u semua kariru. Dengarkan lalu diikuti. Antum yang studi juga eh, ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, dikeraskan suaranya tidak mengapa walaupun antum di rumah. Nah, ini sebagai latihan untuk meringankan lisan kita. Nah, ini penting. Nah, hai ikhwan, istami'u semua kariru baiti baiti Hada baiti. Hada baiti. Nah, antum sambil uh, mendengarkan membaca, tapi juga sambil di uh, renungi tadi makna-makna yang kita telah uh, jelaskan. Direnungkan ya, kan, sambil dipahami. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي هذا سريري وهذا كرسيي نعم وهذا مكتبي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وكتابي على المكتب نعم وحقيبتي تحت المكتب وحقيبتي تحت المكتب نعم نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة نعم هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي نعم. غرفة أخي كبيرة غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد لي أخ واحد اسمه أسامة اسمه أسامة ولي أخت واحدة ولي أخت واحدة اسمها سعاد اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة نعم agak بانجان أفوان أنا أحب أبي وأمي أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي وأحب أخي وأختي نعم نأخذ راحة ربما خمس دقائق Baik, para pendengar roja di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwan din, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, Kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj. Cara atau sikap beragama yang benar. Yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini. Yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Pendengar ini mana saja Anda berada dan mungkin baru bergabung yang bersama kami ya pada malam ini kita lanjutkan kembali bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan sudah kita baca, kita masuk ke pelajaran yang ke-11 Al-Darsul Hadi Asyara dalam Nas Baiti. Tafadhal Nah. Baik. Eh, ya, sepertinya kita buka Baik, ya. bagi iya. para pendengar yang ingin berinteraksi langsung Anda bisa menghubungi di 0218236543. Ada telepon yang pertama kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah di Rawalumbu. Baik, silakan. نعم كيف حالك يا أم عائشة Alhamdulillah. تحسن الآن تحسنت Insyaallah. طيب طيب اس- استمعي ثم كرري لا أنت أنت تقرأين أنت تقرأين لا بس اقرأي أنت Enam. Ada surah hadi asar ya Ustaz. نعم Hadza eh, baiti. نعم Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. نعم Fihi hadiqatun saghirah. نعم كيف كيف هنا ترجمي أولا Hmm, baiti rumahku. نعم Hadza baiti. Ini rumahku. نعم Baiti amamal masjidi. Rumahku ada di depan masjid. نعم Baiti jamilun. Rumahku bagus. نعم Fihi hadiqatun wa saghi- saghiratun. نعم di daerahnya. Di dalamnya? Di dalamnya terdapat um, taman yang kecil. Nah. Hazihi ghurfati ini kamarku. Nah. Fiha nafidatun kabiratun. Nah. Dalamnya jendela yang besar. Nah. Terdapat jendela yang besar. Jaid. Wa mirwahatun jamilatun. Nah. Dan kipas angin yang indah. Ah, santi. Hada sariri ini tempat tidurku. Jamil. Wahada kursi. Nah. Dan ini kursi saya. Nah. Wahada maktabi dan ini mejaku. Mumtaz. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Nah. Alal maktabi. Nah. Jam saya dan tas saya. Nah, nah, ayat barakallahu jam jam dan kol, dan tas saya tas kolami uh, eh, dan pulpen Jaid. dan buku da, ada di atas meja nah, nah jangan lupa ada kata ganti di situ jam saya dan pulpen, pulpen saya nah dan buku saya ada di atas di bawah me, di atas meja Mintaz. nah seperti agak grogi sepertinya Nah. bati tahtal maktabi. Nah. Dan tas saya di bawah meja. Jamil nafidatun nafidatun ghurfati la sekali lagi afwan ummu aisyah nafidatu ghurfati maftuhatun nah jendela saya terbuka Nah, ah, jendela kamar jendela saya. kamar saya sedang terbuka. Nah, terbuka. Nah, jadi kenapa di sini Afwan Ummu Aisyah kenapa nafidatu bukan nafidatul? Kita jelaskan dari cukup panjang lebar. ah, ah. Mudhafun ilaih. نافذة مضاف مضاف. نعم غرفتي مضاف إليه مضاف إليه. نعم طيب شكرا جزاك الله خير Nah Ustaz Ana yang di soal. طيب سؤال Ah, نعم Fi unwan ini ad-darsul hadi asar. نعم judulnya kenapa Eh, ad-darsul hadi asar. hadi ashar Lakin eh, Ah, kenapa dia Limadha laisa Hadi wa ashar? hadiyata ashar. hadiyata asyarah Naam, au la hadiyata ashar. hadiyata asyar طيب نعم ما شاء السؤال نعم Ini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Soal صعب جدا soal صعب soalnya agak sulit ini karena ini berkaitan dengan bab al-adat wal ma'dud Insya Allah kita bahas pada kesempatannya Insya Allah Baik, Madratat standing dulu sebentar saja. Nah, Mohon nah. kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain silahkan di Nah. 8236543. Nah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Ya. Nah, Ummu Anisa, ma ma'akil kita? Insyaallah ada. Baik, uh, eh, ikra'i idzan. Uh, eh, min hadhihi ghurfatu akhi. Nah, min huna. Ya. Hadhihi ghurfatu akhi ini kamar saudara laki-laki saya. Nah, jamil. Watilka ghurfatu ukhti. Nah. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Nah, ada, gangguan sepertinya Ummu Anissa teleponnya nih. Oh ya. Nah, nah ya, teruskan, silakan. Ghurfatu akhi kabiratun. Nah. Kamar saudara laki saya besar. Nah. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Nah. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Mumtaz ghurfatu akhi amama ghurfati. Nah. Kamar kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. Mumtaz. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Nah. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Mumtaz. Li akhun wahidun ismuhu usama tu. Nah. Saya punya saudara laki-laki satu namanya Usama. Jaid wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu dan saya punya satu saudara perempuan namanya Suad. Mumtaz. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah. Ayah saya dan ibu saya di kamar besar itu. Mumtaz. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Nah wa uhibbu akhi wa ukhti sekali lagi Ummu Anisa wa uhibbu wa uhibbu nah. akhi wa ukhti nah dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Ahsanti, barakallahu fikum. Syukran, jazakillahu khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nah. berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan ya, bagi pendengar akhwat yang ingin mencoba di pending sementara bagi para pendengar ikhwan kita berikan kesempatan di 8236543 sekali lagi kami sampaikan untuk pendengar akhwat di pending sementara dan kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan dua telepon untuk membaca uh, nasi yang terdapat pada pelajaran yang ke-11 Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, Afwan Umu uh, eh, eh, pertanyaan atau? Eh, enggak bu baca bisa ah gimana sih eh, labas labas iya, silakan silakan iya. saya bidang sorot ini tiga ya kawan iya halo iya silakan umum boleh silakan umum nah eh, dari pertama mas muki umum mas muki uh, Ratni umuman Ratni Ratni ibu Ratni iya. silakan saudara ibu Ratni dibaca Baiti Naam Haza baiti Naam Baiti Amamal masjidi Mumtaz baiti jamilun. Naam. Fihi hadiqatun saghiratun. Jaid. Hadhihi ghurfati. Naam, sepertinya di, diterjemahkan dulu ini. Oh iya. Ya, hadha baiti. Rumah. Rumahku. Naam. Ini rumahku. Mumtaz. Rumahku di depan masjid. Jamil. Rumahku bagus. Masya Allah. Di dalamnya uh, ada taman yang kecil. Masya Allah ini kamarku. Nah, teruskan Umu. Fahi fiha. Ghurfati. Nah. Fiha nafidatun kabiratun. Nah. wahatun jamilatun. Nah. Hadza sariri. Nah. Wa hadza kursiyi. Nah. Wa hadza maktabi. Nah, terjem awalan, nah. terjemi. Ini kamarku. Nah, iya, betul. Uh, di dalamnya uh, <clears throat> ada jendela besar. Mumtaz dan kipas angin yang bagus. Naam. Ini tempat tidur aku. Naam. Dan ini kursiku. Naam. Dan ini uh, buku-bukuku. Uh, maktabi, Ummu. Maktabi. Eh, maktabi. Ini mejaku. Mumtaz. Uh, saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Naam. Jam aku نعم pena aku ممتاز buku aku جميل di atas meja أحسنت أحسنت واكتبتي نعم تحت المكتب نعم نافذة غرفتي مفتوحة نعم dan tas aku di bawah meja ممتاز nah jendela kamarku itu terbuka. Terbuka. Ahsanti, iya. barakallahu fikum. Syukran Umu, jazakallah khair. Iya, terima kasih. Iya, jazakallah khair ya kepada Umu Rabni tadi mana tidak disebutkan ya. Tep. Iya. Kesempatan berikutnya kami sampaikan untuk pendengar Ikhwan Sekali lagi untuk pendengar Ikhwan silakan di 8236543 bagi ada yang ingin mencoba dan untuk pendengar Ahwat yang ingin masuk di pending sementara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Afwan, di sini sementara ya. Maafkan Afwan. Ya. Ah, karena ada ada soal oh, ada iya. pertanyaan ya, saya, silakan. Jangan sesuatu susah ya. Iya. Jangan seru, Ya. Um, begini ah. Um, dulu saya pernah belajar Rasulullah itu ya. kira tiga tahun yang lalu. Iya, masya Allah. Sebagai seperti Islam ya, seperti kamu ya. Leisa. Leisa, masya Allah. Um, uh, dulu guru saya menjelaskan bahwa uhibbu huna u naibul fa'il. Naib fa'il, naib fa'il. Naibul fa'il, ya dulu guru nah, saya menjelaskan nah. seperti itu ya. kemudian ya. pada kata hibbu huwa fi'lun Nah, yang hmm. saya tanyakan dan setelah saya mau pelajari tasrif bahwa uh, ada sedikit keraguan bahwa uhuna laisa naibul fa'il mungkin ya. hmm. uhuna uh, harfun mudhara'ah. Hmm. Yumkin ya harf. Ya. Yumkin huna min kalimat ahabba yuhibbu. Nah, nah. Ahabba yuhibbu alaika ahabba. Walakin ada yuf wajni of af'ala yuf ilu. Nah, Nah. har eh, mudoat, sahih. Nah, nah, nah, nah soalnya terputus-putus, mulai terputus-putus. Jadi pertanyaannya ya, Afwan. Nah, jadi umum eh, pertanyaan ya, pertanyaan saya ya. di sini dari kata uhibbu di sini mm -hmm. yang saya pahamin yaitu kata ahabba Abba yuhibbu nah, dari wazan nah, of ada yufilu nah, nah, nah, nah iya. ah, yang disebut dengan mudoat sahih. Iya, itu saja Umi ya. Iya, iya. saja pertanyaan nanti dijelaskan. Baiklah, heran Assalamualaikum warahmatullahi iya, wabarakatuh. Jawabannya eh, sepertinya tidak akan panjang seperti pertanyaannya. Karena ada beberapa pertanyaan tadi yang akan eh, membuat kita untuk menerangkan masalah wazan, <laughs> lalu apakah ini eh, mudha'af, apakah ini ajwaf dan sebagainya istilah-istilah fi'il yang memiliki bentuk-bentuk khusus, kata kerja yang memiliki bentuk-bentuk khusus. Tapi intinya Eh, yang yang tangkap tadi ada keraguan oleh Ummu tadi kalimat uhibbu eh, benar nah, kalimat uhibbu betul alif di situ bukan naif fa'il naif fa'il itu hanya ada pada bab kata kerja yang pasif iya. kata kerja yang pasif nanti insya Allah eh, tidak kita jelaskan juga ini kata kerja yang pasif ini karena butuh waktu dan eh, penjelasan yang cukup banyak intinya kalimat uhibbu itu fi'lun mudhari'un kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang e, asalnya yuhibbu betul ahabba fi'il madinya kata kerja bentuk lampaunya yuhibbu kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang hmm, fiilun mudhari'un ah, di sini yuhibbu karena dia dia domirnya huwa maka menggunakan ya yuhibbu nah di sini domirnya kata gantinya ana ana uhibbu tidak tidak e, berubah tadinya yuhibbu menjadi uhibbu nanti insyaallah eh, kita akan jelaskan pada waktunya insya Allah karena anak khawatir ini akan membuat iya. eh, ikhwan dan akhwat eh, terpencar-pencar ininya eh, maklumatnya pengetahuan insya Allah kita akan uh, jauh waktu insya Allah saya akan datang waktunya ya, silakan kita bahas pada babnya saja ya. nah. saya kita akan kembali di 8236543 bagi pendengar ikhwan yang ingin membaca kita akan <coughs> berikan kesempatan Assalamualaikum Baik, dengan siapa di mana? Ah? Rizky. nah. Rizky. Iya Ya. Nah, kabar halo Kak Alhamdulillah khair. Antum di Narogong apa di Lu? Di Bekasi Timur. Bekasi. Durenjaya. Durenjaya, masya Allah. Baik, fadal ya. Rizki atau Rizki tadi? Rizki. Fadal ya, Rizki, antum baca dari awal. Dari awal kan dari Hazi Ustaz. Uh, tadi uh, umur sebelumnya Sambil mana? Anda lupa? Saya mau kata ya, Santa ya. Barakallah. Eh, dimulai dari hadi hadi ghurfatu akhi. Tafadhal. Hadi gurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Nah. Watilka gurfatu ukhti. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Jamil. Gurfatu akhi Rotun, Nah. Kamar saudara laki-laki saya besar. Nah. Wa gurfatu ukhti sogirotun. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Nah. Gurfatu akhi amama gurfati kamar saudara laki-laki saya di depan kamarku. Naam. Wa ghurfati ukhti. Ah, sekali lagi wa ghurfatu wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Ahsant. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Eh, saya baca lengkap harakatnya Ahrizki. Li akhun wahidun. Li akhun. Li akhun wah wahidun. Mumtaz. Ismu Usama. Nah, Usama tuh. Usama tuh. Nah. Saya mempunyai saudara laki-laki satu. Nah. Namanya Usama. Mumtaz. Wali ukhtun wahidatun. Dipanjangkan Arisku. Ah, Wali ukhtun wahidatun ismuha Suadu. Nah. Dan saya mempunyai saudara perempuan satu. Nah. Namanya Suad. Nah. Abi wa ummi fitil kal gurfatil kabiroti bapakku dan ibuku e, di dalam kamar yang besar itu. Mumtaz. Hmm, Ana uhibbu ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Naam. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti dan Naam. saya juga mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Naam. Nah, muncul kalimat juga dari Rizki. Dari mana itu antum? Hah? Dari mana kalimat juga muncul tadi? Ah. <laughs> Ah, Rizky, Anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Hi? Belum, Ustaz. Baru sekarang ini? Iya, baru. Ya, cuman sebelumnya udah belajar sama teman aja. Belajar sama teman. Antum ah, buku ini antum dari dari awal apa baru sekarang ini baru baru ini? Dari pertemuan 10 kalau nggak salah. Ke-10. Masya Allah. Jamil. Syukuran, ah. Rizky, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Rizky. Anda bisa bergabung kembali nanti ya pada kesempatan yang akan datang. Baik, saat kita berikan satu kesempatan lagi. Nah, untuk ikhwan silakan bagi Anda pendengar ikhwan yang ingin mencoba di 823. Baru satu apa sudah dua? 6543. Baru satu, ya. dua lagi. Baik, kita berikan kesempatan untuk dua pendengar ikhwan yang ingin mencoba. Assalamualaikum. <coughs> ya, afwan ya. Di pendengar Sementara ya. Iya. <laughs> Silakan bagi pendengar Ikhwan dan untuk pendengar Ahwat Kami mohon maaf untuk dipending sementara Bagi Anda yang ingin sekali bergabung Kita berikan kesempatan nanti pada sesi yang kedua Saya pendengar Ikhwan di 8236543 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan iya. siapa di mana? Abu Hanif Iya Abu Hanif hmm, Abu Hanif Tafadol dibaca bukunya Ma Maka kitab Persekdalik Ada Rasul Adiyah Asyar Asyar Nah Baiti, rumahku. Di panjangan <clears throat> di panjangan sedikit baiti. Baiti. Nah. Rumahku. <clears throat> Nah. Hasihi baiti. Sekali lagi Fan Hada. Hada baiti. Nah. Rumahku, ini rumahku. Nah. Baiti amam amam al masjidi. Mumtaz. Oh, rumahku depan masjid. Nah. Baiti jamil, jamilatun. Ah, sekali lagi. Naam. Rumahku indah. Bagus. Naam. Fihi had adikotun. Naam. Fihi adikotun sawira. Sawira tun Dibaca harakatnya, Afan. Fihi sawira tun Mumtaz. Di depannya. Da, di, di dalamnya. Eh, di dalamnya ada kamar uh, eh, taman kecil. Naam, Uh, si gurfati. Dipanjangkan gurfati. Asi eh, gurfati. Fa'nya pendek, hadhihi gurfati. Naam. Asi gurfati. Naam, mumtaz. Ini kamarku. Ahsanta. Fiha nakisatun kabiratun. Sekali lagi, afwan akhi, fiha fiha Nafisatun kabiratun. Kabiratun. Di diperpanjang. Kabiratun. Banyak dipanjang. Kabiratun. Naam. Di depannya. Di depannya. Di di dalamnya. Oh di dalamnya. Naam. Uh, kam ada kamar besar. Nah, nafidatun. Apa artinya akhi? Nafidatun. Nafidatun. Hmm. Kalau kamar gurfatun tadi, gurfati. Ini nafidatun. Jendela, jendela. Oh, jendela. Nah, di dalamnya jendela. ada jendela besar. Nah, ah, antum tadi ikut dari awal tadi ya? Oh, enggak baru ikut. Oh, baru. Labas <laughs> ya, Amir Wahatun. Oh. Teruskan. Wamir Wahatun. Wamir Wahatun Jamilatun. Nah. Amir Dan dan Mirwahatun apa ya? Ah, kipas angin. Oh kipas, nah, pasangin ah, angin. Kipas Oh dan ada kita pasangin nah. nah. bagus. Nah, antum baru dengar baru buka radio sekarang barusan tadi sepertinya. Baru baru ah, dah. Nah, kalau begitu anak-anak baca antum ikuti ya, ya. Sepertinya antum nah. perlu dijelaskan lagi ya. Nah. Tapi ya sama karir, dengarkan ya, lalu ikuti. Hada sariri. Hada sariri. Nah, wahada kursiyi. Wahada kursi. Kursiyi. Kursi yi kursiyi wahada kursi. nah antum beri harokat agar tidak salah wahada maktabi wahada maktabi nah saati wa qalami saati wa qalami saati saati wa qalami wa kitabi 'ala maktabi وكتابي على مكتبي على المكتب وكتابي على المكتب نعم وحقيبتي وحقيبتي تحت, تحت المكتب. المكتب نعم جيد نافذة غرفتي نافذة غرفتي مفتوحة مفت... مف... مفتوحة مفتوحة maftuhatun. Nah, sekali lagi ya, akhi, nafidatu ghurfati nafidatu ghurfati maftuhatun. Maftuhatun. Nah, jamil. Syukran akhi, jazakallah khair. Sebentar, Ustaz. Ya. Minanyanya wahakibati kan nah. itu dikasrokan t-nya. Iya, karena dia digabung dengan dia itu akhi dua kata digabung menjadi satu. Hakibatun digabung dengan kata ganti ana. Hakibati jadinya. Jadi ya di situ akhi itu ana artinya saya. Hakibati tas saya. Oh, jadi ya. ianya buka harus uh, kasroh itu ya? Uh, tanya harus kasroh, iya. Me ya, ma menyesuaikan, ya Nah. Ya, nah, Apa? Ya, ke khair ya pada Abu Hanif tadi ya. Nah. Di Bekasi. Taib. Kita berikan kesempatan satu pendengar, satu penelpon kembali untuk pendengar Ikhwan silahkan bagi Anda yang ingin ikut interaktif di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Lukman di Citerap. Citerap Abu ya? Lukman, iya. Masya Allah. Fatal ya Abu Lukman. Hadihi furfatu akhi. Nah Ini kamar saudara laki-lakiku. Nah Watilka hurfatu ukhti. Jamil. Dan itu kamar saudara perempuanku. Naam. Hurfatu akhi kabiratun. Naam. E, kamar saudara laki-lakiku besar. Jamil. Wa hurfatu ukhti sahiratun. Dan kamar saudara perempuanku kecil. Jaid. Hurfatu ukhti. Sekali lagi Abu Lukman, hurfatu Hurfatu ahi nah. hurfati. Naam. Kamar saudara laki-lakiku laki di depan kamarku. Wah hurfatu uhti amamal ma bahi. Sekali lagi, eh, uh, wah hurfatu hurfatu uhti amamal matbahi. Nah, matbahi. Matbahi. Naam, ta mat mat. Naam. Hasan. Dan kamar saudara perempuanku di depan dapur. Muntaz. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Naam. Saya mempunyai, mempunyai saudara laki-laki satu. Naam. Namanya Usamah. Usamah, naam. Wali ukhtun wahidat wahidun. Ah, sekali lagi Abu Rukman. Wali ukhtun wahidatun. Naam. Ismuha Su'atu. Naam. Saya mempunyai saudara perempuan satu, namanya Su'ad. Su'ad, ahsant. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabiroti. Naam. Ibuku eh ayahku Naam. dan ibuku uh, di di kamar besar itu. Naam. Ana uhibbu abi wa ukhti. Ah, afwan ya, akhi. Sekali lagi. Ana uhibbu. Betul, uh, betul kalimat uhibbunya. Tapi tadi di akhir ada yang salah di akhir tadi. Coba sekali lagi. Ana uhibbu abi. Ha biasa bukan kha. Ana uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Nah, di mana antum salahnya tadi Abdurrahman? Ya. Di mana antum salahnya tadi? Antum paham di mana salahnya? Di, di uhibbu. Lah, antum tadi bilang wa ummi jadi wa ukhti tadi. Oh, iya. iya. <laughs> Sekali lagi Abu Rukman, ana uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Nah, ana masih dengar kalimat ha antum masih ada sedikit ini. Ha, ha di, dibersihkan saja. Uhibbu ha. Ha. Nah, nah, jadi jadi. Ana uhibbu abi wa ummi. Baik, labas. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Nah Wa uhibbu akhi wa ukhti. nah. Dan saya mencintai eh, saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran, Syukran. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi جزاك الله wabarakatuh. خير Baik, Mustamir. Ustaz? استمر ما في سؤال في حول هذا Oh iya, Ustaz. kita Baik. angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Boleh ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام Ada pertanyaan dari Ummu Sumaya di Tangerang Ustaz. Apa perbedaan warokun dengan kirtasun? Warokun dan kirtasun Wallahu alam sepertinya tidak ada bedanya Wallahu alam Warokun kertas, kirtasun juga kertas Wallahu alam, mana tidak tahu bedanya apa Baik Kembali dari pesan singkat Untuk pertanyaan A dan hal apakah perbedaannya dan bagaimana penggunaan masing-masing Ustaz? -masing, Ya untuk A dan hal juga anak orang mana tidak tahu beda antara A dengan hal tapi e, sepertinya yang sama tidak tidak jauh beda hal A dan A artinya apakah lalu pertanyaan kedua apa tadi penggunaannya penggunaannya ya kalau tidak e, kalau tidak beda maka sama penggunaannya wallah iya oh, tapi mungkin ada di sini perbedaannya ada di satu hal yang anak ketahui jika antum menggunakan A e, misalnya A kolamun au maktabun yang yang yang lebih bagus adalah antum bilang akolamun am maktabun untuk kalau antum menggunakan a maka ataunya pakai am hmm. atau kalau antum menggunakan hal maka hal kolamun au maktabun pakai au wallah wallah untuk menentukan dari dua pilihan sebenarnya saja. Ya? Nah. Iya. Baik. Ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. Hmm. Ya, Anda ya. pendengar baru dari siapa tidak disebutkan. Apa syarat suatu isim dapat dijadikan mudhafun ilaih? Oh, dari Abdurrahman di Bekasi, Ustaz. Nah, ini pertanyaan nahwiyah. Satu isim syarat menjadi mudhafun. Insyaallah kita bahas pada waktunya, insyaallah. Baik. Ya, Ustaz. Ya, kelas. Baik. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Kita tadi mulai jam 8 lewat 10 menit kita tambah jam setengah 10 10 menit tamarinu Ikra waktu. hmm, Ini sekarang uh, Daurukum al Giliran antum sekarang Para pendengar dan juga ikhwan studio yang belajar Ini sekarang sepertinya Giliran antum untuk banyak uh, banyak bicara sepertinya Tamarinu, latihan-latihan Untuk antum ini Ikra iya. waktu bacalah dan tulislah Kita mulai dari ikhwan studio Tafadhali ya, akhir-akhir. Ah farihin Rekam wahid رقم واحد Nah, wahid. واحد Nah, من من في هذا البيت nah, فيه حامد nah. Untuk terjemahkan akhi. siapa di dalam siapa di Betul. siapa Siap. di dalam rumah ini Nah, di dalamnya Hamidun nah, di Hamid dalamnya. Nah. Antum lihat di sini fihi di garis bawahi di sini dicetakan baru di garis bawahi. Di Nah. cetakan nama di garis bawahi juga. Nah, Uh, di sini sepertinya ingin memberikan uh, penjelasan. Fihi di sini ikhwan, ini dua sekali lagi Anda jelaskan seperti di kalimat uh, eh, afon di, di cerita di atas. Fihi itu ada dua kata digabung. Ada sekretarik bukan kayak begitu? Ya. Bara. Uh, ya, kalimat yang pertama atau kata pertama fi harful jar. Lalu kata kedua domir kata ganti orang ketiga huwa fihi. Ketika digabung fi dengan huwa, maka dia berubah menjadi fihi. Antum lihat, antum harus hafal nih. Nah, kenapa pakai huwa di sini, Ikhwan? Kenapa pakai tidak pakai hiya? Apa sebabnya? Karena, Karena kembali ke, ke kembali ke al bait al bait itu muzakkar maka dia menggunakan domir kata ganti untuk muzakkar untuk laki-laki asant Nah, istamir ya akhir kirim. Entah mungkin baik labas haya Nan ماذا في في الحقيبة fil hakibati في ال- في الحقيبة sekali lagi akhi fil hakibati في الحقيبة Nah, antum uh, terjemah walan, antum terjemah maknanya. Nah. Afarihin, terjemah maknanya akhi. apa, Apa? yang Nah, apa akhi? apa yang di dalam tas apa yang dalam tas? Nah. Hmm. Fiha, antum baca? Fiha kitabi. Panjang pendeknya akhi, diperhatikan panjang pendeknya kitabi. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah. Di dalamnya buku dan bolpen. Buku saya. Nah. Buku saya dan bolpen saya dan buku tulis saya. Mumtaz. Nah. Baik, anta ya akhir kirim. Anta ya Ihsan, Farasa. ثلاثة من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي Nah, jamil. Siapa yang berada di siapa yang ada di dalam mobil? Nah. Di dalamnya ada ibuku, ayahku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Nah, satu keluarga ada dalam satu mobil. Nah, Kenapa di sini menggunakan fiha? Nomor dua dan nomor tiga menggunakan fiha, bukan fihi. Di nomor satu tadi menggunakan fihi. Apa sebabnya ya, Kwan? Kembali ke benda yang muannas. Benda yang muannas. Karena ha di sini dia menggunakan domir muannas kata ganti untuk perempuan karena e, domir ini kembali ke benda yang muannas ismun muannas. Al haqibah itu muannas. As sayyarah itu muannas maka menggunakan kata ganti hiya. Nah, santai ya, akhir kiri. Arba. Udah. Farhin arba'ah. Arba'ah. Mang mang fis fi masjid. Tidak perlu ada uh, eh, dengung di situ. Man fil masjid. Man fil masjid. Ah, afwan, afwan sekali lagi. Man fi Man fi masjid masjidil jami'atil an. Jamil. Siapa di dalam masjid universitas? Universitas al-an. Al-an mana al-an? Sekarang. Al-an. Ini sekarang. Sekarang. Sekarang. Nah. Siapa yang ada di masjid uh, universitas sekarang? Masjid kampus maksudnya ini. Sekarang jawabannya ma ma fihi ahadun. Nah. Ma fihi. Nah, ma itu nafiah. <laughs> tidak ada di dalamnya ahadun seorang pun. Ma tidak ada fihi di dalamnya ahadun seorang pun. Masih ingat yang ini eh, pertanyaan jawaban la ma endi sayyaratun misalnya. Masih ingat itu? Ma di sini artinya la tidak. Ma fihi ahadun tidak ada fihi di dalamnya seorang. ahadun seorang pun. Nah, khamsa anta ya fikri, khamsa. Man fi hadhil ghurfati? Nah. Fiha disambung fihal hal mudiri mudiru mudiru naam <clears throat> terjemahkan akhir siapa di dalam kamar ini? Naam. Di dalam kamar. Di dalamnya? Di, di dalamnya. Al-mudir. Direktur. Nah, Hasan di dalamnya direktur. Baik, wala naftal majali maksudnya. Baik, bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan silakan kita berikan kesempatan untuk pendengar eh, akhwat dan ikhwannya. Kita berikan kesempatan untuk pendengar akhwat dulu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ikhwan dengan siapa Pak? Di mana? dengan Abu Hani di Jatimulya. Abu, Abu Hani di Jatimulya. Abu Hani pernah baca bahasa Arab sebelumnya Abu Hani? Ya alhamdulillah. Sudah ya, pernah baca sebelumnya? Alhamdulillah dari Raja. Oh di Raja enggak sebelum di Raja masuk tanah. ya. Sebelum sebelum di Raja masuk tanah. <laughs> Sudah belajar deh apa di tanawiya Masya, di Amiyah, ya, Masya Allah. Lupa lagi. Lupa lagi. lah mas maafi masyarakat. Fadlan ya Abu Hani. Uh, waktu. Nah, maksud anak pertanyaan tadi bukan untuk mengetes uh, Bu Hani, untuk <laughs> eh, ini, ya? untuk mengetahui apa namanya uh, latar belakang antum itu maksudnya agar uh, anak ingin mengetahui seberapa efektif pembelajaran. Nah, nah bukan bermaksud apa-apa Bu Hani. fakir ya, Istra waktu. Nah. Wahid. Man di hadal baiti. Nah. Dikecilkan radionya, he. Ada ya. feedback di sini. Man fi hadal baiti? Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Fihi Hamidun. Naam. Dalamnya Hamid. Muntaz Mada fil haqibati? Naam. Apa yang ada di dalam tas? Naam. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam. Afwan sebentar, ah Abu Hani. Fiha di situ ada dua kata digabung. Tolong jelaskan uh, di dengan domir. Dengan domir, domir, domir orang keberapa ini? Orang ketiga. Orang ketiga. Bentuk asalnya apa sebelum digabung dia domir ini kata ganti ini? Uh, di, ah. dengan dengan, dengan hai. Ya? Hia, hia. Fi ya, dengan ya, hia. Ya. Naam, fi dengan hia. Naam. Fi dengan hia. Nah, antum ingat dengan tahannya. Lalu kitabi, juga kitabi abuani ya. Kitabi itu juga dua kata, atau antum jelaskan? kitabi dengan kitabun dengan ana. Kitabun ana mumtaz. Teruskan akhi salasa. Salasa. Man fit sayyarati? Siapa yang di dalam mobil? Naam. Fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya abi, bapakku, ibuku, saudara laki-lakiku nah, dan antum. saudara perempuanku. Nah, antum tidak lupa menerjemahkan wa insyaallah ya dan semua. Nah, Tamir, teruskan. Arba. Man fi masjidil jami'atil ana. Nah. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Nah. Ma fihi ahadun. Nah. Tidak apa? Ma tidak ya. Tidak ada fihi. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz man fi hadhil ghurfati na'am fi hal fi hal mudir mudir naam siapa di dalam in, uh, kamar ini naam di dalamnya mudir al mudir mana al mudir <laughs> direktur direktur nah, atau uh, kalau sekolah kepala sekolah ya, ya, nah, nah syukur, syukuran Abu Hani jazakallahu khair assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya silakan di belakang Abu Hanafi di 8236543 bagi para pendengar ingin <clears throat> coba kembali kita angkat penelpon selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Umu Akmal di Depok. Ya. Iya. Ya. Kaifa haluki Ummu Akmal? Hai, Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, silakan Ummu Akmal dibaca. Iqra waktu. Naam. Wahid. Man fi hadzal baiti? Siapa yang di dalam rumah ini? Naam. Fihi Hamidun. Di dalamnya Hamid. Mumtaz. Isnan. Naam. Maza fil hakibati? Apa yang apa yang ada di dalam tas? Enam. siha kitabi wa kolami wa daftari. Di dalamnya ada ada buku saya dan pulpen saya dan buku tulis. enam buku, tulis, tulis saya. saya. Mumtaz. Salasa. enam Man fis saya roti? Siapa yang di dalam mobil? enam siha abi wa ummi wa ahi wa ukti. Di dalamnya ada ayah saya dan ibu saya nah. dan saudara perempuan saya, saudara laki-laki saya, laki-laki saya, Ya. Dan saudara perempuan saya. Muntaz Arba'ah. Nah. Man fi masjidil jami'atil an Siapa yang di, di dalam masjid universitas sekarang? Nah. Mafihi ahadun. Nah. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Homsa. Gitu ya. Man fi hadhil ghurfati? Siapa ya, siapa yang ada di dalam kamar? Nah. Kamar ini? Nah. hal mudiri. Hah? hal mudiri. Oh, kenapa mudiri ya Uh, uh, dia majrur kalau seandainya ada pertama ada harful jar. Iya. Lalu ada kalau bukan harful jar maka ada mudhafun ilaih. Dia ada harful jar sebelumnya? uh, fi itu eh, di, ada di, di, di antara fi dan mudir ada ha mu. Iya, ha. Maka ha, ha. Ah, maka nah, maka tidak tidak tidak majrur al mudiru. Oh, al mudiru. Nah. Fiha mudiru. fi hal mudiru nah. di dalamnya uh, ada kepala sekolah atau direktur. Mumtaz, barakallahu fikum. Syukran, Om ya. Nah, jangan susah-susah kamu ya. <laughs> ya. lah lah, lah. Uh, bedanya sahatun dengan hadi kotun. Nah, sahatun. Nah, sahatun iya. dengan hadi kotun. Nah, sudah aja, Om. Iya, udah. Ya. Jazakallah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahatun itu artinya halaman. Kalau hadi kotun seperti yang kita jelaskan tadi itu taman. Jadi beda, beda. Nah, bisa jadi di halaman itu ada ada taman, bisa jadi tidak ada taman. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya di 823 6543. Masih Tampilnya pertama ya, Sat, ya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saiful di Cikarang. Di Cikarang ya. Ya, ah, Saiful apa lagi? dibaca. Ya, ya. ikhara waktu. Nah. Wahid. Nah. Man fi hadal baiti. Nah. Siapa di dalam rumah ini? Nah. Fihi Hamidun. Nah. Di dalamnya Hamid. Hamid, naam Salasa. Eh, isna. Isna. Isna. Isna. Isna. Isna. Mada fil hakibati. Naam. Apa yang ada di dalam tas? Naam, jaid. Fiha kitabi wa kolami wa daftari. Naam. Di dalamnya kitab saya. Naam. Dan pulpen saya dan buku tulis saya. Mumtaz. Salah. Salasa. Sekali lagi Ahseful Salasah Salasah Naam Man fis sayarati Naam Fis sayarati Fis sayarati Mumtaz Terjemahkan Siapa yang ada di dalam mobilku Naam Fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti Di dalamnya ayah saya dan ibu saya dan saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Naam, jamil. Arba'ah. Man fi masjidil jami'atil an. Mumtaz. Siapa yang ada di masjid universitas sekarang? Naam. Ma fihi ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Man fi hadihil gursati siapa di dalam kamar ini? Nah. Fihal mudiru. Fiha al mudir. Nah, terjemahkan. Di dalamnya direktur. Di dalamnya? Direktur. Direktur. Mumtaz. Syukran Asiful. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan untuk satu penelpon kembali di 8236543 dan masih tamrin yang pertama pelajaran yang ke-11. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa umur di mana? Ida di Kayu Manis. Iya. Ibu Ida silakan eh, Ibu Ida iya. dibaca. Ikra waktu? Wahidun. Naam. Man fi hadal baiti. Naam, sekali lagi Umu, man fiha. Man fi hadal baiti. Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Fihi hamidun. Di dalamnya Hamid. Mumtaz. Maza fil hakibati apa yang ada di dalam tas nah. itu eh apa nah. yang ada di dalam tas nah babas fiha kitabi wa kolami wa daftari nah di dalamnya kitabku pulpenku dan buku tulisku nah saya fisayaroti siapa yang ada di dalam mobil nah fiha abi wa ummi wa uh, wa akhi wa ukhti. Di dalamnya bapakku, ibuku, saudara dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuan Mumtaz. Man fi masjidil uh, ah, afan arba'ah arba'ah. Nah. Man fi masjidil jami'atil an. Siapa di dalam masjid universi universitas sekarang? ma fihi ahadun. Tak tidak ada di dalamnya seorang pun. Naam. Man fi gurfati siapa di dalam kamar siapa siapa di dalam kamar Naam. ini Nah. Fiha al-mudiru. sambung umum. Fiha al-mudiru. Nah. Di dalamnya direktur. Nah, jamil. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik. Ya. Baik, Menaskanir, kita lanjutkan karena waktu masih ada insya Allah 5 menit. Kita uh, selesaikan at-tamrin asani, latihan kedua ya, kawan. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ad-dars asyar. Iqra. Nah, lagi-lagi ini giliran antum, bukan giliran anak. Nah, iya. ana istirahat sebentar. Fadli ya akhir ya yaqra. Anta ya Hasan. Iqra. Baik. Wahid. Nah. Uhibbu abi wa ummi. Nah. الثاني اثنان اثنان نعم. أحب أخي وأختي نعم ثلاثة أحب زميلي نعم أربعة أحب أستاذي ممتاز خمسة أحب الله نعم ستة أحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه نعم. سبعة أحب اللغة العربية نعم أحب اللغة العربية نعم Sekarang Yahi tolong dibaca, setelah itu kita akan jelaskan. Fadl Afarihin. Ahad. Ah, ahad. Wahid. Wahid. Nah. Uhibu abi wa ummi. Nah. Isnan. Uhibu ahi wa ukhti. Nah, al-ma'ani di hadir kalimat insya insyaallah. Maknanya insyaallah sudah dipahami kan? Insyaallah. Sudah sebagian besar sudah kita ulang sih. Nah. Salasa. Salasa. أحب زميلي ز زميلي أحب زميلي نعم ما معنى زميلي؟ تمام من شيء نعم أحب أربعة أربعة نعم أحب أستاذي نعم خمسة أحب الله نعم ستة نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم سلسة. سبعة سبعة أحب أحب اللغات لغات لغات العربية نعم أحب اللغة العربية أحسنت جيد طيب يا أخي eh, أنا jelaskan di sini Eh, walaupun sebenarnya mungkin nanti eh, di di bab an-nahwu wasrf insyaallah akan kita jelaskan tapi tidak mengapa Eh, di sini antum lihat di di nomor khamsah rakam khamsah nomor lima uhibbullaha Hmm, tadi rata-rata e, kalimatnya atau dari 1 sampai 4 antum lihat kata-katanya e, setelah kalimat uhibbu gabungan antara dua kata. Iya. Ustadi, zanili, abi, ummi, akhi, ukhti. Tapi di sini nomor 5 antum lihat uhibbullaha, satu saja katanya. Dan di sini antum lihat harokatnya bagaimana ya kawan? Harokat Allah fathah. Harakat huruf terakhirnya adalah fathah uhibbullaha karena Allah di sini ya ikhwan wa Allah di sini posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih istilahnya dalam dalam uh, ilmu nahwu maf'ulun bih objek maka uh, setiap maf'ulun bih itu tandanya mansub atau tanda uh, i'rabnya itu mansub dan mansub di sini tandanya adalah kalau dia mufrad tandanya kalau dia tunggal tandanya fathah uhibbullah jika Anda bisa di nomor sita, nomor, nomor 6, Uhibbun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Anda lihat Uhibbun Nabiya Sekali lagi di sini huruf harokat huruf terakhir dari kalimat an-nabi adalah fat ha karena posisinya apa dari Yahwan Anda bilang maf'ulun bi atau objek. Begitu juga nomor sabah, wahibbul lughatal arabiyyata. Wahibbul lughatal arabiyata juga al-lughata juga mansub, dia tandanya harakat eh, huruf terakhirnya adalah al-fathah. pun al arabiyata mengapa dia juga ikut uh, fathah ya ikhwan? Sifat. Sifat dari kalimat al-lughah al lugahnya mansub, harakatnya fathah maka dia juga harakatnya harus fathah. Tidak benar kalau Anda bilang al-lughatal arabiyyati. La. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan insyaallah uh, bermanfaat bagi kita dan uh, seperti yang Anda ingatkan ya ikhwan, muraja di rumah karena sudah cukup banyak yang kita baca maka muraja Adapun antum yang baru saja ikut dari dari dari pertengahan buku misalnya atau ada Rasul Ashab tadi seperti Harizki Alhamdulillah antum bisa ikut dan antum bisa ini bisa download apa namanya eh, rekaman-rekaman sebelumnya di di website eh, Roja antum bisa lihat di situ dan insya Allah para teman teman akan kita masuk ke ad-darsu Ashar dan seperti biasa jika